Ah. Pendengar raja dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita yang telah lalu, bahwa berzikir merupakan perkara yang sangat penting bagi seseorang, sampai disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa zikir bagi seseorang bagaikan ikan yang berada di dalam air kalau ikan terlepas dari air, maka kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada ikan tersebut. Demikian juga kalau seseorang terlepas dan melepaskan dirinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksana ikan yang terlepas dari air. Tidak mungkin dia bisa hidup. Demikian juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah. Masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mau berzikir seperti orang yang hidup dan orang mati. Dan alhamdulillah kita memiliki zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama pada pagi hari dan sore hari. Di antaranya sudah kita bahas, kita dianjurkan membaca ayat kursi, kemudian membaca suratul ikhlas tiga kali, suratul falak tiga kali, dan surat an-nas tiga kali. Bagaimana tentang ayat kursi, keutamaan dan apa yang terkandung di dalamnya, kita sudah membahasnya, alhamdulillah Demikian juga dengan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Sampailah kita insya Allah pada sore hari ini pembahasan tentang suratun Nas. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, penguasa manusia, ilah sesembahan manusia, dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang tersembunyi, yang membisiki kepada dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia." Surat An-Nas ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Hadihi salasu sifatin min sifatir Rabb. Azza wa Jal ar-rububiyah wal-milk wal-ilahiyah. Fahuwa Rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Fajami'ul asya' makhluqatun lahu, mamlukatun abidun lahu. Tiga sifat yang terdapat dalam surat ini merupakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ar rab Azza wa Jal, yaitu sifat Ar-Rububiyah, sifat kepemilikan, kepenguasaan dan sifat ketuhanan, yaitu Al-Ilahiyah yang terdapat dalam Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob sekalian manusia. Di mana makna Rob ini para jemaah? adalah memiliki seperti orang mengatakan Rabbul Ka'bah yaitu Rabb Ka'bah, Rabbud Dar pemilik rumah. Maka di sini maknanya Rabb Rubu Ar-Rububiyah merupakan penguasa, pemilik, pengatur manusia. Di mana sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi merupakan sifat-sifat Allah yaitu Ar-Rububiyah tidak boleh seseorang mengakui dan mengatakan bahwa ada selain Allah memiliki sifat ar-rububiyah. Karena sifat ar-rububiyah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita mentauhidkan Allah dalam masalah ar-rububiyah. Dan tauhid ar-rububiyah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya al qaulul Mufid ala Kitab Tauhid adalah maknanya adalah ifradullah biaf'alihi, ifradullah bil khalq, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam at-tadbir yaitu pengaturan. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemilik kecuali Allah dan tidak ada pengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid semacam ini diakui oleh semua orang termasuk diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy kecuali orang-orang mulhid, orang-orang ateis yang tidak mengakui pencipta karena mereka mengatakan dunia ada dengan sendirinya. Waliyadzubillah. Artinya bagi orang yang mengakui tauhid ar-rububiyah tidak menjamin kebenaran tauhid seseorang akan tapi haruslah memiliki dua tauhid yang lainnya yaitu mengakui tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Karena tauhid ar-rububiyah ini diyakini juga oleh orang musyrik Quraisy ketika mereka ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard?" La yaqulunna al-azizul hakim. Wahai Muhammad, seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan yaitu Al-Azizul Hakim. Pasti mereka menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Namun, kalau ingin benar tauhidnya, maka lengkapilah dengan tauhidur rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, yaitu mengakui tentang keesaan Allah dalam penciptaan, mengakui keesaan Allah dalam kepemilikan, mengakui keesaan Allah dalam pengaturan, Demikian juga mengakui keesaan Allah dalam segala ibadah, yaitu ifradullah bil ibadah. Tidak ada ibadah yang bisa diberikan kecuali kepada Allah. Dan orang yang akalnya saya tidak mungkin dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Karena makna ibadah itu adalah fil haqiqah, adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid beliau mengatakan bahwa makna al-ibadah adalah al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Tidak mungkin bagi orang yang berakal dia mau melakukan penghinaan dirinya dan merendahkan dirinya kepada sesama makhluk. Tidak mungkin ia lakukan menghinakan diri dan merendahkan diri kecuali kepada Sang Maha, Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, surat An-Nas, birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia. Menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Sifat Allah dalam ar-rububiyah. Malikin nas. Penguasa manusia. Ilahin nas. Ilah manusia. Di mana ilah ini sudah kita bahas. Bimakna al-ma'luh. Bimakna al-ma'bud. Yaitu yang disembah sesembahan manusia. Bagaimana makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah. Maka di sini kita telah melakukan perlindungan minta perlindungan kepada tiga sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rob sekalian alam, penguasa dan juga sesembahan semua alam. Fajamiul asya semua sesuatu segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan makhluk Allah. Merupakan milik Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan hamba Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa amara al musta'idha an yata'awwadha bil muttasaf bil muttasif bi sifat min syarril waswasil khannas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar berlindung dengan sifat-sifat yang tiga ini. Dari apa? Dari kejelekan-kejelekan pembisik-pembisik yang tersembunyi yaitu syaitan. Wahwa syaiton al-muwakkal bil insan. Inilah setan yang diwakilkan kepada manusia. Artinya yang senantiasa menggoda anak Adam. Fa'innahu ma min ahadin min bani Adam illa walahu qarin. Yuzayyinu lahul fawahish dan tidak ada seseorang dari Bani Adam kecuali bersamanya Korin yang senantiasa menghiasi dengan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita disuruh minta berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan? Min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang al-khannas bimakna adalah al-ikhtiba banyak bersembunyi. Ah, dari kata al-khanas yaitu bersembunyi. Al-khannas ala wazni fa'al yaitu banyak bersembunyi. Sehingga dikatakan oleh Mujahid bahwa barang siapa yang berlin, ketika dia berzikir kepada Allah maka syaitan tersebut bersembunyi. Dan ketika seseorang itu lengah maka dia menggoda anak Adam tersebut. Karena masing-masing orang, masing-masing anak Adam ini disertai oleh korin, yaitu oleh jin, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuh." Qalu anta ya Rasulullah? Qala na'am, illa anna Allah a'anani alaihi فأسلم فلا يأمرني إلا بخير أخرجه مسلم Tidaklah di antara kalian, tidaklah di antara masing-masing kalian kecuali diwakilkan atau diserahkan kepadanya korinnya. Artinya bersama dia korin yang senantiasa menghiasi dengan perbuatan-perbuatan buruk. Yang senantiasa membisiki sebagaimana dali tadi disebutkan dalam surat An-Nas sehingga kita berlindung kepada kejelekan bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa membisiki ke dalam dada-dada manusia. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maknanya di sini apakah engkau juga punya korin? Apa jawaban beliau? Iya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku menolongku dari korin tersebut dan Qarin telah masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan telah masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan telah pasrah, telah tunduk kepada Nabi. Sehingga Qarin tersebut tidak memerintahkan aku kecuali dengan kebaikan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka masing-masing kita disertai dengan korin yang selalu menghiasi, membisiki dengan perbuatan-perbuatan buruk Coba saudara ingat-ingat bagaimana ketika kita melakukan kebaikan, bukankah berapa kali atau bahkan sering ketika kita mau melakukan kebaikan, tarik ulur antara kita mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Demikian juga ketika kita mau mengerjakan keburukan, tarik ulur antara mengerjakannya dan tidak mengerjakannya. Disitulah yang namanya syaitan, yang namanya korin senantiasa membisiki kita. Oleh karena itu, ketika kita berlindung kepada Allah dengan surat ini, kita berharap dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari jebakan-jebakan dan perangkap yang dibikin oleh syaitan. Karena setiap orang memiliki korin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian memiliki korin. Namun korin beliau telah masuk Islam. Ada ulama mengatakan faaslama di sini maksudnya adalah tunduk sehingga tidak memerintah Nabi kecuali dengan kebaikan. Demikian kuatnya syaitan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam darah anak Adam, maka kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di masjid. Kemudian datanglah istri beliau untuk mengunjungi beliau yaitu Safiyah. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari untuk mengantarkan ke rumahnya agar Sofia pulang ke rumahnya, falaqiyahu rajulani minal ansor kemudian bertemu atau melihat dua laki-laki dari kalangan Ansor berjumpa Nabi saw alaihi wasallam bersama Sofia. Falamma ra'aya nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a faqala Rasulullah, ketika kedua orang tersebut melihat Nabi bersama Sofia, keduanya bergegas cepat-cepat berjalan melintas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rislikuma, innaha Sofia." Ya, pelan-pelan kalian berdua, ini adalah Sofia. Maka keduanya berkata, Faqala subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, Inna syaitan yajri min ibn Adam majrad dam, wa inni khashitu an yaglifa fi qulubikuma syai'an, au qala syarran, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya, sesungguhnya syaitan berjalan di dalam anak Adam dengan jalan peredaran darah, dan aku khawatir dia telah melemparkan kepada kedua hati kalian sesuatu atau dia syaitan tersebut mengatakan yang jelek kepada kalian berdua. Nah, di sini kita lihat bahwa syaitan berjalan pada darah anak Adam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dari hadis ini kita bisa mengambil faidah sebagaimana disebutkan oleh Al Hafidh Al Asqalani dan juga oleh uh, Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu yang dikhawatirkan syubha, terjadi fit syubha, kerancuan dan khawatir terjadi fitnah pada kita, kemudian orang menuduh yang tidak-tidak kepada kita, maka boleh untuk menjelaskan Sebagaimana yang terjadi pada Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ketika kedua orang sahabat Ansor melihat beliau bersama Sofia di malam hari, maka Nabi memanggil keduanya, kedua orang sahabat Ansor ini dan menjelaskan bahwa yang bersama beliau adalah istri beliau sehingga jangan sampai ada sesuatu dalam benak mereka menuduh bahwa beliau bersama dengan orang lain. Karena apa? Karena demikian kuatnya syaitan karena demikian kuatnya syaitan masuk ke dalam anak Adam melalui peredaran darah. Dan mengatakan, membisikkan kepadanya tuduhan-tuduhan yang akan dilemparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun apalagi kepada yang lain, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan syaitan akan melemparkan subhah, melemparkan kerancuan, mengatakan sesuatu yang jelek kepada anak Adam, yang akan ditujukan kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan kita oleh karena itu dari hadis ini kita bisa mengambil faidah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Wajab Al-Hambali rahimahumallah beliau kedua mengatakan boleh bagi kita untuk mengatakan dan menyampaikan kepada orang yang sekiranya kita mutaham tertuduh melakukan atau berkata sesuatu yang tidak kita lakukan atau orang berpikiran sesuatu yang tidak kita kerjakan. Karena apa? Karena kalau dibiarkan akan melahirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, entah tuduhan dan seterusnya. Maka dibolehkan. Kalau memang itu ada manfaatnya. Ya. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa syaitan itu berjalan masuk ke dalam anak Adam melalui peredaran darahnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar kita berlindung kepada Allah, agar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis dan hadisnya ini daif, namun disebutkan oleh Ibnu Kasir dengan banyak jalan dan juga ada syahidnya hadis dari Abi Dzar ya dan juga ada jalan lain dari Abi Umamah sehingga beliau katakan terangkat kepada derajat yang sahih ketika Abu Dzar beliau mengerjakan salat ditanya oleh oleh Nabi SAW apakah engkau sudah berlindung kepada Allah dari syaitan karena apa karena syaitan akan menggoda kita pada setiap keadaan pada setiap keadaan syaitan akan menggoda kita. Ya. Akan membisikkan kepada dada kita dengan bisikan-bisikan yang menipu, bisikan-bisikan yang menjerumuskan kita. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas yang senantiasa membisikkan kepada dada-dada manusia minal jinnati wan nas dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia di sini disebutkan bahwa oleh al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang uh, syaitan membisikkan ke dada dan manusia yaitu dengan bil kalamil khafi alladhi yasilu mafhumuhu ilal qalbi min ghairi sima yaitu dengan perkataan yang halus, yang lembut, yang tersembunyi yang akan sampai pemaham, pemahaman kalam tersebut kepada hati tanpa terdengar tanpa terdengar. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir mengatakan yaitu syaitan membisikkan kepada dada-dada manusia dengan perkataan yang tersembunyi sehingga manusia tersebut faham begitu saja tanpa mendengar. Ya seperti yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kedua sahabat Ansor. Siapa yang membisik keduanya kalau bukan syaitan? Sebagaimana Nabi beliau mengkhawatirkan, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Bahwa syaitan mengalir berjalan kepada anak Adam melalui peredaran darahnya. Wa inni khasyitu an yaghlifa fi qulubi fi qulubikum syai'an. Dan aku khawatir dia melemparkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Sehingga dibisiki oleh syaitan untuk mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang sehingga dia menuduhnya. Dan Al-Baghawi mengatakan yang dimaksud dengan dada-dada manusia di sini adalah arada bin nas ma dzukra min ba'd wa huwa al-jinnah wan nas. Dinamakan dengan manusia di sini maksudnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya wa huwa al-jinnah wan nas dari golongan jin dan manusia. Fasumyal jin nasan kama sammahum rijalan. Dinamakan juga jin dengan dengan istilah manusia dan sebagaimana mereka menamakan sebagai, eh, dengan sebutan rijalan yaitu orang-orang. Maksudnya di sini ke dalam dada manusia ya, manusia di sini ada golongan jin yang dari manusia, syaitan dari manusia dan syaitan dari golongan jin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112 bahwa yang membisiki kepada dada manusia itu tidak hanya dari golongan syaitan dari jenis jin namun juga dari syaitan dari golongan manusia ya karena syaitan itu ada dari golongan jin ada dari golongan manusia ada juga dari golongan hewan apa dalilnya bahwa syaitan ada dari jin dan manusia sebagaimana surat Al-An'am al ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa wa ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila zukhruf zukhrufal qawli ghurura Demikian kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari syaitan jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Mereka satu sama lain saling membisikkan dengan perkataan yang menipu. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan, kenapa dikatakan bahwa ada jenis syaitan dari manusia dan dari syaitan dari jin dan syaitan dari hewan? Sebagaimana perkataan Ibnu dalam tafsirnya bahwa syaitan dari jenis jin dan juga dari manusia dan juga dari dari hewan ya disebutkan juga oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir beliau juga mengatakan ada juga sama syaitan jin ya dia senantiasa membisiki ke dalam ke dalam dada manusia adapun syaitan manusia mereka juga membisiki ke dalam dada-dada manusia annahu yara nasaukan nasih di mana dia menganggap dirinya sebagai orang yang memberikan nasihat, ya, seakan-akan memberikan nasihat, namun pada hakikatnya adalah dia telah membisikkan dengan bisikan yang mengerikan, dengan bisikan-bisikan yang menipu, dengan bisikan-bisikan yang bisa menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala, namun seakan-akan dia menjadi penasehat. Bukankah juga disebutkan ada doa tunil abwabi jahannam? penyeru-penyeru ke dalam neraka jahanam, maka masuklah kepada syaitan dari jenis manusia. Ya, adapun ada syaitan dari jenis hewan. Bagaimana Mukasir mengatakan bahwa syaitan itu mustaq minal bu'd ala sahih. Lihada yusammuna kulla man tamarrada minal jinni wa insi wa hayawan syaitan. Ya, bahwa syaitan itu adalah uh, eh, mustaq, pecahan dari al-bu'd yaitu jauh. Ya. Oleh karena itu, semua yang tamarrat yang membangkang dari jenis jin, manusia dan hewan, maka disebut dengan syaitan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis yang sahih dari Abu Dzar yang diriwayat oleh Imam Muslim, yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu al aswad Nabi SAW bersabda, akan memotong solat, akan membatalkan solat wanita, himar, keledai, dan anjing hitam. Maksudnya kalau melewati di depannya ketika dia tidak menggunakan sutroh. Kemudian Abu Dhabi berkata, Fakultu ya Rasulullah, ma balul kalbil azwat minal ahmar wal asfar. Bagaimana dengan anjing hitam? Kenapa kok anjing hitam membatalkan solat dibandingkan dengan anjing merah, anjing yang warna kuning, maka beliau bersabda, Al-kalbul aswad syaitonon Rawahu Muslim. Bahwa anjing hitam itu adalah syaiton Maka sebagaimana dikata lebih kasir, ya, bahwa syaiton itu bisa dari jenis manusia, bisa dari jin, bisa dari hewan. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh ayat maupun oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian, apa makna asyaiton? disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam jilid pertama ketika menjelaskan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim bahwa syaitan itu adalah secara bahasa filogatil Arab mustaq min syatana idza ba'uda huwa ba'idun bi taba'ihi an taba'il bashar syaitan dalam bahasa Arab merupakan pecahan dari syatana ya ketika jauh dan dia jauh dari tobaihi, dari apa namanya dari sifatnya dan dari sifat-sifat manusia. Wa ba'idun bifuskihi an kulli khair. Dan disebut syaitan karena jauh disebabkan oleh keperbuatan fasiknya. Dikarenakan jauh dari segala perbuatan baik, maka disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, apakah itu jin, apakah itu manusia, Apakah itu hewan? Kalau jauh dari sifat-sifat kebaikan, maka disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, hewan seperti anjing hitam dikatakan juga syaiton. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh beliau, ada yang mengatakan bahwa syaitan dari kata-kata syato, li'annahu makhlukun minnar, wa minhum man yaqulu kilahuma sahih. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata syaitan dari kata syatoh yang maknanya dia makhluk yang diciptakan dari api. Ada juga sebagian dari orang mengatakan bahwa kedua-duanya benar. Tapi yang benar kata yang paling benar kata Ibnu Katsir adalah yang pertama sebagaimana ditunjukkan oleh orang Arab eh, perkataan orang Arab bahwa mana asyaiton adalah karena jauhnya dari kebenaran ya karena dia jauh dari tabiah yang sebenarnya kalau manusia jauh dari tobiah kemanusiaan, di mana manusia seharusnya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, maka dia disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi nabi, bagi setiap nabi musuh syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Ya. Syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita diminta oleh Allah supaya kita berlindung dari semuanya itu dengan banyak membaca qul a'udzu birabbin nas, ya dibaca waktu pagi dan sore masing-masing tiga, dibaca waktu kita mau tidur, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan pada majelis ini dibaca ketika kita mau tidur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau tidur beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau kemudian beliau meniupnya tiga kali lalu beliau membaca kul, huwallahu ahad tiga kali kul a'udzu birabbil falak tiga kali masing-masing tiga kali setelah itu diusapkan ke kepala ke muka dan ke semua badan ya dan lakukan masing-masing tiga kali ini ya, saya ulang, beliau datang ketika beliau mau tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau meniupnya tiga kali, lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian beliau mengusapkan ke kepala beliau, ke muka beliau dan ke semua badan yang beliau bisa menjangkaunya. Beliau lakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Karena apa? karena kita tahu bahwa di dalam ayat ini banyak mengandung perlindungan-perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, baik itu dari jenis jin dan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan itu dari, dari jenis jin dan juga dari jenis manusia. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki kepentingan yang sangat tinggi bagi manusia itu sendiri. Sebab orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka dia akan uh, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memisalkan bagi orang tersebut seperti orang yang mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu rabbahu la yadhkuru rabbahu Masalul hayy wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah dan orang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Maka kita berzikirlah kepada Allah di mana saja kita berada, kecuali di tempat-tempat yang memang kita dilarang untuk berzikir, seperti di kamar eh, di tempat di kamar mandi, ya, di tempat-tempat yang memang tidak disyariatkan, di sampah yang eh, dilarang untuk sholat di situ ya, maka di tempat lain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di kamar mandi berzikir dengan hati tidak ada masalah. Ya, yang tidak boleh adalah mengucapkannya, tapi berzikir dengan hati. Maka dimanapun kita boleh berzikir kepada Allah, dimanapun kita berada, ya, dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita baca ya pada sore hari tiga kali. Kita baca kulhullah wahad tiga kali, Kulaudu brabil falak tiga kali, Kulaudu a'udzu nas tiga kali sebagai zikir kita setiap pagi dan petang dan banyak-banyak zikir yang lain yang Allah kita akan bahas pada uh, pembahasan berikutnya. Namun kadang-kadang seseorang bertanya, bagaimana kalau saya di jalan untuk mengamalkan maksurat, untuk mengamalkan uh, zikir-zikir pagi dan petang, di pagi hari dan sore hari, maka bacalah semampunya yang kita bisa mampu untuk membacanya. Dan kalau kita bisa duduk setelah sholat asar, atau kita duduk setelah sholat subuh, kemudian kita membacanya, maka itu merupakan keutamaan tentu tentu saja. Namun kalau tidak bisa karena kesibukan dan sebagainya, maka di mobil bisa membaca ayat kursi, di motor bisa membaca ayat kursi, Walhamdulillah tidak seorang pun kecuali banyak yang sudah bisa menghafal ayat kursi. Ya. Ini merupakan karunia dari Allah. Ya. Ini merupakan karunia dari Allah dan hikmahnya. Banyak orang yang bisa menghafalnya dan ternyata juga karena banyaknya faedah yang terdapat di dalam surat ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat pendek ya yang juga juga banyak di, dihafal oleh kaum muslimin dan ternyata juga banyak manfaat yang terdapat di dalamnya ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya bagaimana tidak sementara Allah telah memudahkan bagi kita untuk menghafalnya Bagaimana tidak sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ayat kursi, keutamaan dalam surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Namun syaitanlah telah melalaikan kita untuk tidak membacanya. Kadang kita lebih baik dan memilih untuk mengobrol dan memilih untuk membicarakan urusan dunia dan memilih untuk membicarakan bahkan yang lebih rendah dari itu yaitu membicarakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala entah itu membicarakan kejelekan orang lain entah itu kita dengar kita, kita biarkan telinga kita untuk mendengarkan musik ya daripada di mobil saudara ya menyetel musik dan itu jelas bukan ini bukan bandingannya mendingan kita dengarkan ayat-ayat Allah, lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah radio kita dan Roja ini telah menyediakan banyak eh, kajian-kajian uh, Islam dan juga lantunan-lantunan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati. Bukan membandingkan dengan daripada mendengar musik, jelas musik merupakan sesuatu yang diharamkan Allah dan jangan dijadikan sebagai sandaran orang-orang yang mengatakan, "Oh, bukankah ini tokoh dan dia telah mendengarkan musik, membolehkan musik, maka cukuplah bagi kita bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil pemahaman bukan dari tokoh-tokoh yang lain kecuali dari tokoh-tokoh yang sudah dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari para sahabat. Bagaimana Ibnu Mas'ud beliau mengatakan tentang ayat tersebut, "Wa minan nasi may yashtari al hadis li an sabilillah bi ilmin." Sebagian manusia telah menjadikan lawal hadis untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Apa kata beliau Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Wallahu wa Allah al-ghina. Yang dimaksud dengan lawal hadis adalah nyanyian, adalah musik. Oleh karena itu kepada pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berada di mobil, berada di motor di perjalanan, berada di rumah, dimanapun Anda berada saat sekarang ini, bisa Anda baca kalau memang belum membacanya. Bacalah ayat kursi satu kali, bacalah al-ikhlas tiga kali, bacalah al-falak tiga kali, dan bacalah surat an-nas tiga kali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita memahami maknanya. Sekali lagi, kita tidak hanya membaca yang keluar dari lisan kita, tapi benar-benar terdabur dengan ayat tersebut sehingga kita merasakan keagungan Allah. Ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia, kepada penguasa manusia, kepada pemilik dan pengatur manusia. Maka kita ingat bahwa kita ini adalah kecil. Kita ingat bahwa kita ini adalah lemah. Sehingga kita butuh dan perlu kepada Allah. Malikin nas, penguasa manusia, ilahin nas. Yaitu yang disembah, sesembahan manusia di mana kata ilah ini merupakan uh, al bimakna al makluh yaitu lafadz Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau membacanya dengan tadabbur, memahami makna-makna, insya Allah akan mengalir air mata dikarenakan apa? kekerdilan kita, kelemahan kita, kemiskinan kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan dan demikian besar kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita meskipun dalam keadaan berbuat salah, kita masih tetap bisa hidup, kita tetap masih bisa melakukan aktivitas. Itu semua tidak lain karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada semua pendengar Rayu roja yang di, dimanapun anda berada yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala maka bacalah sempatkan meskipun di atas motor meskipun di atas mobil Sempatkan baca, bukan lisan kita sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal ayat kursi? Bukankah lisan kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk melantunkan ayat surat Al-Ikhlas, surat al falak dan surat An-Nas? Apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi kita Apakah pikiran-pikiran kita yang sudah banyak, file yang sudah penuh dengan urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan masyarakat, urusan-urusan eh, orang-orang di rumah menghalangi kita untuk kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan demikian karena kita akan butuh tetap butuh kepada Allah dan ketika kita membaca surat ini menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah bahwa kita makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insya Allah kita akan menyambung kajian kita tentang penjelasan eh, hadis-hadis uh, yang berkenaan dengan wirid-wirid yang kita baca pada pagi hari dan kita baca pada sore hari. Demikian saya berikan waktu kepada kembalikan waktu kepada Al uh, Ihsan Hafizahullah taala. Tafadhol. Baik, pendengar rojian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Ta'ala berkenaan dengan syarat atau penjelasan dari soal nas dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Kami berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin berinteraktif, Anda yang ingin bertanya di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 021 7073 6543. Dan kita angkat telepon yang pertama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, ketika saya mendengar tadi ya apa yang saya paparkan, saya merasa uh, mau bertanya dengan kondisi mungkin pada saya. Saya ini termasuk seorang yang saya dunia ya saya takut takut adalah saya lupa akan akhirat. Jadi lalu bangun setiap malam jam 3 dan saya bekerja itu jam setengah lima itu sudah sudah mulai bekerja. Yang saya tanyakan adalah saya ini e, termasuk yang dulunya saya orang hati yang paling keras, keras hati saya. Tapi ketika saya mengikut pengajian, ya, mungkin pada pada kisah para sahabat tentang kajian taklim-taklim di daerah-daerah sekarang itu, Barakallah, ya. E, menjadikan saya orang yang lembut hatinya. Artinya iya. saya gampang menangis ketika hmm. saya ingat banyak dosa-dosa saya. Ya, ya. Hmm pertanyaan saya kiat-kiat apa yang harus saya lakukan supaya bertambah lagi iman hmm. saya tentang ya. akhirat ya. dan menang Ustaz. Iya, iya. Kita gitu Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu sebagai rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu sebagai sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah ketika mendapatkan hal yang demikian. Dan hendaknya kita semua bertanya, kiat-kiat apa sekiranya membuat kita iman kita bertambah? Karena sebagaimana disebut oleh para ulama, al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'a wa yankusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan amal perbuatan baik dan bisa berkurang dengan amal perbuatan maksiat. Semua perbuatan baik itu menambahkan keimanan. Oleh karena itu, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam man hasanatuhu wasaatuhu sa'atuhu sayi'atuhu fa huwa mu'min ya disahih oleh Al-Albani rawat An-Nasa'i dan yang lainnya barang siapa yang senang ketika dia berbuat baik dan sedih ketika dia berbuat jelek maka itu merupakan tanda-tanda keimanan bagi seorang yang bersarang di dadanya maka untuk menambahkan keimanan ya maka kita banyak banyak semua perbuatan baik ya bisa menambahkan keimanan dan yang paling penting adalah senantiasa datang kepada majelis ilmu di mana di situ diajarkan tentang kalam Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum maka banyaklah juga di samping uh, perbuatan baik ya banyak baca Al-Quran, banyak zikir kepada Allah, dan yang paling penting adalah mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu jangan keliru, majelis ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis yang difahami oleh salafus soleh. Demikian Pak. Taib, demikian dan kita angkat kembali dari pertanyaan telepon dari Umur Iksan di Kerangka Assalamualaikum. Dirimu siapa ya? Iya, silahkan. ya. Ustaz, ya. uh, kan pagi sore udah baca uh, eh, 100 kali la ilaha syarikalah Iya. Itu. Ya. Terus subhanallah wa bihamdihi 100, ya. uh, astagfirullah wa atubu 100. Terus saya tambah 100 ini salawat boleh enggak ya? Ya. Enggak apa-apa ya, Ustaz ya? Ya, saja. Iya. ya, ya. Memang tidak tidak ada batasan ya. Bahkan Nabi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu ya man shalla alayya salatan sallallahu biha asyron. Ya, barang siapa membaca selawat kepadaku sekali, maka Allah membaca selawatnya membaca selawat kepadanya eh, sepuluh kali maka tidak ada batasan kita membaca solawat ya yaladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ya innallaha wa malaikatahu sallu ala nabi ya yaladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima bacalah solawat kita kepada uh, Nabi SAW nah sekarang apa maknanya baca solawat kalau antar makhluk, antar makhluk dengan makhluk, baca salawat maksudnya adalah mendoakan. Tapi kalau Allah membaca salawat kepada kita, sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah ya dari Al-Imam Al-Bukhari adalah sanjungan dan pujian Allah kepada makhluk tersebut. Maka nggak ada masalah. Ya. Asalkan tidak kita uh, menetapkan bahwa ini dari dari Nabi ketetapan angka-angka. Selama tidak ada bilangan yang mengkhususkan, maka kita jangan mengkhususkannya. Demikian. Tayyip. Kita angkat kembali dari telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Nuridin di Tanjung Priok nih. Taib, silakan Pak Nur. Pak Ustad. Iya Pak. Mau ya. nanya nih ya. Iya Pak. Setan itu bisa nggak disamakan dengan sifat yang buruk-buruk gitu? Iya, iya. Baik, ya. yang sifat yang buruk dari jin, dari hmm. manusia, dari hmm. hewan gitu. Iya. Bisa nggak? Hmm. Assalamualaikum iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi memang disebutkan tadi ya sebagaimana eh, apa namanya Abu Kasir mengatakan ya eh, makna syaitan itu jauh dia kata syaitan jauh idza ba'da apabila telah jauh telah menjauh eh, apa maksudnya jauh di sini jauh dari tabiat-tabiat sebenarnya di mana tabiat makhluk adalah tunduk kepada Allah tabiat manusia adalah tunduk kepada Allah maka dikatakan syaitan semuanya dikatakan kullu man tamarrada Ya, semua dikatakan syaiton ya, ya ketika dia tamar rot yaitu apa namanya membangkang ya, dengan sifat-sifat buruk maka dikatakan syaiton sehingga ada, ada syaitan dari manusia ada syaiton ya, eh, sebagaimana surat al-an'am Bapak bisa buka ayat 112 ya Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ya, kami jadikan pada setiap nabi itu syaitan musuh dari syaitan manusia dan syaitan jin dari bentuk jin. Kemudian juga dalam hadis tadi al-kalbul aswad syaitan bahwa hewan hitam eh, anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi semua sifat yang buruk ya maka itu disebut sebagai syaitan, sifat buruk ya. Demikian kasih. kita angkat satu pertanyaan kembali dari hmm. telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Hmm, Ardi di Pondok Kelapa. Baik, silakan. Uh, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, Ana mau nanya. Iya. Karena kalau subuh itu susah sekali untuk bangun. Iya, iya, iya. Ya. Terus istri saya udah bangunin saya. Iya, iya. Malah saya kadang marah-marah, hmm. Ustaz. Iya, uh, ya. Mohon ini, Ustaz, apa? Ah, hmm. kiat-kiat uh, biar saya bisa bangun cepat gitu, Masya Allah ya. marah lagi. Iya iya. Iya, barakallah. Ya, Ya sebenarnya kesadaran yang semacam ini Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Merupakan pintu awal dari kebaikan Kesadaran dan menyadari bahwa diri salah ketika dibangunkan oleh istri Dan ber berterima kasihlah kepada istri yang telah Mau bekerja sama ya Ta'awun alal birri kerjasama dan kebaikan Nah itu merupakan bentuk awal dari kebaikan. Nah, Lantas sekarang bagaimana untuk mencapai kiat-kiatnya? Ketahuilah ya introspeksilah kita masing-masing bahwa setiap uh, yang kita lakukan ya, uh, setiap kita mau melakukan kebaikan kemudian di situ terhalang dengan malas dengan apa rasa marah, maka ketahuilah kita telah melakukan dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa menyebabkan orang untuk tidak untuk sulit melakukan kebaikan. Semua perbuatan dosa itu bisa menyulitkan orang untuk melakukan kebaikan. Kalau kita biarkan, maka jelas perbuatan dosa akan besar dan perbuatan baik yang besar pun juga akan sulit untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu apa yang kiat yang harus lakukan? ya uh, ada buku tentang keagungan sholat subuh itu di situ memang ada ya keagungan sholat subuh ya diantaranya kita jangan banyak makan di malam hari yang bisa mengenyangkan dan tidur terlelap. Kemudian juga kita istighfar, kita berwudhu ketika mau tidur ya. Kemudian kita baca apa yang saya sampaikan tadi, yaitu baca ya, surat tiga surat tadi Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian setelah masing-masing ya, kemudian setelah sebelumnya ditiup kedua tangan dan diusapkan kepala, wajah dan semua badan. Dan itu kita minta kepada Allah supaya benar-benar dimudahkan untuk sholat subuh. Bahkan kalau bisa bangun ya mungkin 20 menit sebelum subuh sehingga kita bisa menjalankan sholat witir dan ketahuilah Perbuatan dosalah yang membuat kita untuk berat bangun atau mengerjakan kebaikan dan berterima kasihlah kepada siapa saja ya tadi kepada istri yang telah berbuat baik kepada kita untuk kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu alam. demikian jawabannya dan kita angkat eh, beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, ya ya iya. <clears throat> Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita Tino di Cimanggis. Ustaz, apakah ketika kita terjatuh kepada suatu kemaksiatan, itu berarti korin lebih kuat dari hati nurani, ataukah memang iman sedang lemah, padahal ilmu sudah diketahui, Ustaz? Iya. yeah. Iya, betul. Jadi ketika kita lengah dari mengingat Allah sebagaimana dikatakan oleh Al-Mujahid tadi, ya, ketika seorang itu lalai dalam berzikir kepada Allah, maka syaitan akan meletakkan apa namanya uh, hidungnya ya apa ya ke dalam hati manusia ya ke dalam hati manusia sebagaimana disebutkan oleh al mujahid ya maka ketika dia ini ini sebagai mujahid mengatakan dari Ibnu Abbas juga mengatakan ya, ya bahwa syaitan itu akan berada di hati anak Adam ketika dia lupa dan ketika dia lalai tapi ketika orang tersebut sudah ingat kepada Allah, maka akan tersembunyi iblis itu. Ya, demikian juga dengan Mujahid, kota ada dan lain mengatakan ya bahwa syaitan akan membisiki dengan bisikan-bisikan di dalam hati manusia ketika dia sedang sedih dan juga ketika dia sedang gembira. Tapi ketika dia ingat kepada Allah maka syaitan bersembunyi. Maka ketika kita melakukan hal tersebut ya saya yakin kita karena lalai kepada Allah lebih-lebih karena <clears throat> iman kita lemah. Maka grafik iman itu naik dan turun akan di, di, di, di apa namanya sangat ditentukan oleh ke amal baik dan amal buruk. Ketika amal buruk akan turun. Ketika dibiarkan maka akan turun lagi dan ketika biarkan maka kebaikan juga akan akan turun. Demikian. Allahu alam. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Waalaikumsalam. Mohon nasihat, uh, nasihat dan kiat-kiat agar terhindar dari was-was syaitan ketika kita sholat, yang mana setiap sholat selalu muncul berbagai pikiran tentang urusan-urusan keduniaan. Dari Eko di Jakarta. Ya, ya sebagaimana yang yang saya katakan tadi, bahwa ada hadis ya dari Abi Dzar namun hadis tersebut didaifkan termasuk juga uh, disebut Ibnu Katsir hadis dhaif namun ada jalan lain di samping dari Abi Dzar juga ada dari Abi Umamah dan juga jalan yang lain sehingga disebutkan oleh uh, Ibnu Katsir dengan banyak jalan ini terangkat menjadi hadisnya menjadi sahih dan bisa kita jadikan hujah. Da, ya apa itu? Ketika Abu Dzar sholat ditanya Apakah tadi kamu sudah berlindung kepada Allah? Tidak, ya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau kita mau salat, ya kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ya auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Tanpa harus disebutkan ketika kita mau salat. Ya. Jalan dari rumah kita ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu alam. Baik, kita angkat kembali dari Ummu Aska di Cikarang. Ustaz kita dianjurkan untuk membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari. Jika kita sudah membacanya dalam zikir pagi, apakah dalam zikir sore kita juga uh, membacanya sebanyak 100 kali lagi Ustaz? Iya. Iya, ini banyak pertanyaan tentang masalah itu. Apakah apakah 100 kali menunjukkan batasan yang harus kita baca, ya? Ya, tidak demikian. Karena apa? ya karena kita banyak dosa maka kita banyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan di luar itu ya Lalu kita berikan wirid 100 kali di pagi hari dan sore hari insya Allah uh, eh, saya saya mengatakan tidak tidak ada masalah untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab uh, pernah eh, insya Allah Ibnu Qayyim pernah beliau sampai istighfar ya sampai seribu kali. Ya, dalam pengertian di sini kita tidak mengakui bahwa hitung-hitungan tersebut harus kita tentukan sendiri. Namun kita disuruh beristighfar sebanyak-banyaknya. Disuruh kita beristighfar sebanyak-banyaknya karena kesalahan kita. Allah a'lam bisawab. Tapi kita angkat kembali dari telepon bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa mu di mana? Nyari Bu Arti di RS Bintaro. Baik, silahkan. Begini kalau Iya. Bagaimana cara membaca uh, yang disyariatkan membaca salawat ya. ya pada hari Jumat itu dibacanya sebagai seperti dikir mutlak atau bagaimana? Mm-hmm. Terus iya. yang kedua, apakah salat sebelum yang dinamakan salat fajar itu sebelum azan subuh apa sesudah itu Pak iya, iya, ya, Iya, ya, begitu aja ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baca salawat yang yang lengkap sebagaimana kita baca pada tasyahud. Kalau kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga tidak ada masalah ya kita baca Allah sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya juga tidak ada masalah Allah atau kita membaca karena sebagaimana ayat mengatakan innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabiyya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad juga boleh namun kalau mau yang lengkap baca seperti di tasyahud ketika kita membaca di sholat ya itu yang pertama yang kedua berkenaan dengan sholat fajar memang banyak orang yang Eh, memaknai salat dua fajar ini rok rokaatai al fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Salat dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik ya, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang mengatakan sebelum subuh, tapi coba kita perhatikan dalam kitab fikih yang dimaksud adalah salat dua rakaat setelah waktu masuk salat subuh yaitu setelah azan itu. Demikian ya. Jadi qobliyatus qobliyah subuh itu maksudnya. Iya. Yeah. Tapi bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali silahkan di 0218236543 dan masih dalam pembahasan tazkiyatun nafas pada sore hari ini bersama Ustaz Mahfud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Bapak? Saya Juanda nih Pak. Dengan Bapak siapa? Juanda. Pak Juanda di mana? Di daerah Ciputat Pak. Baik, silahkan, Pak. Begini Pak, ini saya mau menanyakan sekarang masalah pemurtadan nih Pak ya. Hmm. Ya, begini kalau zaman dulu kan pemurtadan itu kadang-kadang dikasih Indomie gitu ya Pak ya tapi syukur alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Yeah. Terus sekarang ini malahan istilah komputer itu dilakukan oleh salah selebritis gitu loh pak. Mm. ini selebritis, ya, apa apa apa apa gitu ya. Karena malahan salah satu artis ya kalau saya sebutkan dia punya istri salah satunya non muslim sedangkan punya anaknya itu kan dikapling kapling gitu loh pak yang satu muslim yang satu ya non muslim sedangkan dia dengan seenaknya aja menjawab oh nggak apa apa itu katanya semua agama sama cuman tujuannya beda gitu caranya hmm. lain gitu pak ya hmm. yang saya tanyakan ini kenapa tuh kalau misalnya mereka itu punya pikiran semua agama sama cuman caranya beda buat apa tuh Allah menciptakan surga ya dan hmm. neraka gitu hmm. ya pertanyaan saya ini orang begini ini termasuk masuk manusia apa gitu pak Ustaz, terima kasih ya <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau bapak bertanya masuk manusia apa ya ya yang itulah salah satu yang kena namanya uh, subhat ya yang kena kerancuan-kerancuan pemikiran-pemikiran yang mengatakan semua agama sama, tujuannya sama. Tapi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Inna dina indallahil Islam. Sebaik-baik agama adalah Islam. Apakah orang lain di luar agama Islam mengatakan yang paling baik agamanya sudah bukan urusan kita. Lakum dinukum muliyadin tapi kalau orang Islam mengatakan agama sama, ya itu perlu harus harus tahu tidak, tidak demikian ya tidak demikian ya bahwa ketahuilah dia telah terkena yang namanya subhat kerancuan-kerancuan yang biasanya dilempar oleh jaringan ya, Islam liberal itu itu itu biasa seperti itu dan ketahuilah banyak konsekuensi orang berbeda agama jangan sampai mengatakan demikian. Nabi bersabda, "La yarithul muslim al-kafir wal kafir al-muslim." Tidak boleh orang Islam mewarisi dari orang kafir dan orang kafir mewarisi dari Islam. Kalau bapaknya Islam, anaknya tidak Islam maka tidak boleh mewarisinya. Satu sama lain tidak boleh saling mewarisi. Sehingga tidak tidak jangan mengatakan hal itu mudah ya bahwa agama sama, tujuannya adalah sama, cuman cara yang berbeda. Tidak demikian. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Demikian. Dan kita harus yakin itu jangan sampai uh, terusik lagi ya. Kecuali orang-orang yang memang benar hatinya ada penyakit di dalamnya ya yaitu hanya memandang apa namanya eh, kebaikan-kebaikan dohir saja bahwa justru di Islam ini orang banyak yang curi ini itu banyak kan beralasan begitu. Sementara mereka nggak nyuri kalau kita mau lihat tidak akan seperti itu ya. Demikian. Baik, kasih kita akan kembali dari Pak Fauzi di Pasar Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Bapak. Assalamualaikum Mas Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Mas kalau ya. setelah saya mau tanya kalau setelah zikir melakukan zikir Eh, katakanlah zikir pagi sama zikir petang itu ya. apa dibolehkan lagi berdoa gitu kalau hmm. memang boleh apa tetap diawali oleh memuja dan memuji Allah terus dilanjutkan dengan bersalawat ya. itu aja Pak Ustaz ya ya kalau kita oh, ya kita berdoa juga dalam zikir-zikir itu juga sudah banyak doa-doa yang ada ya kalau kita mau berdoa yang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan gak ada masalah ya Gak ada masalah, terutama pada asar pada hari Jumat, memang pada asar pada setelah Jumat waktu mustajabah. Silahkan, gak ada masalah. Cuman kita memang tidak menetapkan bahwa kita harus berdoa ini kecuali yang sudah sudah ada di dalam hadis. Ya, kalau kita mau ada kita tidak mengatakan bahwa doa ini gak kok kita baca pada ini pada sore hari ini begini itu tidak dibenarkan. Tapi secara mutlak kita berdoa kapan saja, terutama di waktu-waktu mustajabah, maka itu di, disilahkan ya. Demikian. Tapi saat kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, selama ini saya sering dihinggapi dengan mimpi yang kadang menyenangkan juga menyeramkan. Padahal saya telah berzikir sebelum tidur. Apakah ada yang kurang dari zikir saya tersebut, Ustaz? Hmm. Ataukah uh, masih banyak eh, eh, disebabkan uh, uh, dengan dosa dan kemaksiatan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Yeah. Ya, mimpi itu kita tidak mengatakan kembang tidur tidak, bahwa dalam hadis disebutkan ya ar-ru'ya as bahwa mimpi yang yang benar-benar yang baik ya, itu mimpinya ber, ber, orang beriman ya. Mimpi orang beriman itu merupakan ru'ya salihah, mimpi yang baik. Nah, kalau mimpi yang baik itu boleh kita ngomong, kalau mimpi yang serem ya, kita kalau ketika terbangun kita baca ta'awud dan meludah ke samping kiri ya, jangan dikeluarkan ludahnya cukup ditusuk gitu aja ya. Dan bukan itu bukan bertanda bahwa uh, uh, kurang husuk dikirnya. Kalau emang kurang husuk dikirnya ya dihusukkan yang baik dikirnya jadi bukan bertanda ke sana kemari, justru mimpi orang beriman adalah uh, suatu ruya ruya salihah sehingga kalau memang mimpi itu baik silakan dibicarakan nggak ada, ada masalah ya kecuali kepada orang-orang yang dengki jangan dibicarakan Kecu uh, kalau mimpi yang buruk jangan dibicarakan demikian ya dari penanya kembali beberapa pertanyaan yang sama dan dari Bapak Herman saya di Ciracas Jakarta Timur ketika hendak sholat sebagian kaum muslimin memulai bacanya dengan surat an Nasat dengan hmm. keyakinan itu dapat mem, apa membuang ke bisikan-bisikan setan. Ya, Apakah ya. ini dibenarkan secara syariat? Iya, ya, ya, Memang ya isinya agar kita itu tidak ada bisikan-bisikan. Yang pertama, yang kedua eh, memang baca ini adalah bagus. Tapi ketika ditempatkan kepada tempat tertentu yang ada kaitannya dengan sambungan-sambungan ibadah, maka ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya sampai sekarang tidak mendapatkan ya, riwayat uh, untuk membaca surat An-Nas ketika kita mau menjalankan sholat demikian ya. Oleh karena itu ya tidak sekali lagi saya tidak pernah mendapatkan riwayat bahwa Nabi membaca surat An-Nas ketika mau sholat demikian. Allahu a'lam. saya saat kembali dari telepon kita angkat di dari Ibu Heni. Assalamualaikum. Iya silahkan ibu. Diulangi kembali ibu, pertanyaan. Tolong iya, iya, diulang ya, ya bu. Diulang bu. Itu kalau sholat apa fardu saya juga suka doa gitu boleh nggak? Ketika selesai nah, ya? sholat? Iya saya setelah sholat setelah jikir saya itu berdoa juga Saya, gitu. Ayah. Iya. itu saja pertanyaannya. Oh iya. iya. Terus kalau bangunin suami terus marah-marah kalau disuruh sholat berjamaah saya harus gimana ya? Iya. Saya tuh dimarahin. Baik. Iya, insyaallah iya, kita iya, jawab. Iya. Itu saja, Bu ya. Ya, ya. jazakallah khair. Iya. Ya, silakan. Ya, ya alhamdulillah ya. Insya Allah banyak sudah uh, kaum muslimin yang mengambil manfaat dari sifat salat Nabi yang ditulis oleh Al-Alama Al-Imam uh, Al-Albani Muhammad Nasrul Al-Albani ya alhamdulillah sudah banyak kaum muslimin yang mengambil manfaat dari kitab tersebut dan alhamdulillah silakan Ibu bisa dijadikan sebagai salah satu pegangan dalam menjalankan sholat ya bukan, bukan pegangan satu-satunya tapi salah satu pegangan sehingga kalau ada dari keterangan lain yang sang sahih sama-sama sahih ya bukan berarti uh, yang lain tidak benar nah, tapi banyak kita mengambil dari kitab tersebut demikian yang pertama kemudian yang kedua tentang berdoa Ustaz. Oh ya berdoa setelah Uh, itu uh, apa namanya? sampai sekarang ya uh, tidak ada yang saya dapatkan riwayat kecuali dalam Sahih Fikih Sunnah itu disebutkan di situ bahwa ada doa-doa setelah sholat itu. Namun para ulama berselisihnya doa-doa itu dibaca fi kulli dubur sholat. Dubur itu adalah ada yang mengatakan selesai sholat, ada yang mengatakan pada tahiyat akhir. Jadi itu dan inilah yang jadi uh, khilaf di antara mereka demikian. Maka yang penting kita baca ya astagfirullah sampai tiga, tiga, tiga kali kemudian yang lainnya seperti sebagaimana kita membacanya. Demikian ya. Allah alam. Dan yang ketiga Oh iya masalah membangunkan. membangunkan itu jangan jangan ini jangan jangan berhenti bersabar ya Ibu ya. Jangan bersabar nanti Eh, ketika sudah sadar seorang suami, suami ibu jelaskan keutamaan sholat berjamaah, jelaskan bagaimana kedudukan sholat berjamaah. Eh, kalau kalau perlu ketika mendengar Radio Roja e, diperdengarkan bersama-sama dan ditanyakan tentang hukum sholat berjamaah sehingga bisa membuka hati suami karena kadang suami yang mau menjalankan perintah Allah dengan baik, kadang istri yang tidak Kadang sebaliknya. Nah, kata Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala merupakan sesuatu kenikmatan yang sangat besar kalau kita ini menjadi perantara orang-orang dekat kita mendapatkan petunjuk Allah. Ini merupakan kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Seperti suami dapat hidayah karena istrinya, istri dapat hidayah karena suaminya, seorang orang tua dapat hidayah karena anaknya, anak dapat hidayah disebabkan orang-orang tuanya. Jadi perantara Allah memberikan hidayah kepada kita, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar dan jangan putus asa, berdoalah kepada Allah. Kalau kita mencintai orang-orang dekat kita, jangan berhenti untuk mengarahkan kepada kebaikan. Demikian, Allahu a'lam. Terakhir kita akan kembali dari telepon dari Pak Prio di Bintaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak. Ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya mengenai fikih ini Pak. Iya Pak, iya. Uh, saya membaca dari uh, apa yang diterangkan sama saya bin Bas mengenai hmm. setelah ruku itu tangan ke bersedekap tidak ada. Iya. Tapi kalau dari uh, eh, saya Albani yang saya pahami yeah. itu kembali ke seperti semula itu yang yeah. yang lebih rojek yang mana ya? Iya iya iya. Assalamualaikum iya, Itu yang satu al irsal yang satu al qabat ya. Al qabat itu bersedekap, al irsal sementara itu meluruskan tangannya. Nah, itu semua ya kembali kepada pemahaman para ulama mujtahid di mana mereka berjihad dengan pemahaman yang yang mereka pahami ya karena apa e, di situ memahaminya kembali kepada keadaan semula sementara keadaan semula di, di diartikan adalah e, bersedekap keadaan semula ya sementara yang lain mengatakan keadaan semula tidak bersedekap ketika kita mau sholat tidak bersedekap nah itulah maka di sini terdapatlah e, pengertian perbedaan antara ulama dan saya mengambil adalah tidak bersedekap Allah wa alam bisawab demikian ya dan ulama dalam berjihad ketika jihad itu apa namanya satu tambahan sedikit ya ketika ada jihad yang tanakut ya yang benar pasti satu ya namun yang yang benar pasti satu ya. namun yang benar dapat dua salah dapat satu bagi mereka dan bagi kita ya kembali kepada mana yang membuat kita uh, tenang ketika membaca istidlal mereka dalil-dalil mereka dan juga penjelasan terhadap dalil tersebut Ya, demikian Allah a'lam bisawab. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di dan telepon 021 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari, Nuhan di Cikarang Baru. Baik, Silakan. Uh, eh, ini Ustadz, anak kan baru masuk di Salaf ini November kemarin ya. Nah, jadi mau nanya ini itu apa kalau uh, wirid di habis sholat itu sunahnya itu apa sama semua dalam lima waktu itu terus uh, seperti apa sunahnya itu hmm. ya itu saja bapak ya, ya alhamdulillah ya. tapi sahabat pun nggak pernah buka pendaftaran baru <laughs> ya kita semua haruslah mengikuti salaf alhamdulillah artinya Eh, mungkin pasnya alhamdulillah mendapatkan siraman dakwah mengerti tentang dakwah salafiyah di mana dakwah salafiyah ini tidak merekrut anggota tidak menerima pendaftaran anggota ya, tapi mengajak kepada kaum muslimin bagaimana akidahnya lurus apa maknanya lurus akidah keyakinan yang difahami oleh orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat tabiin dan tabiut tabiin bagaimana akidah yang dilur yang dipahami oleh uh, imam yang empat bagaimana akidah dipahami oleh ahlu hadis hadis Imam Bukhari semua sama mereka tidak berbeda dalam masalah akidah kecuali sedikit dan itu sudah dijadikan jalan oleh para ulama demikian ya kemudian uh, berkenaan dengan pertanyaannya bagaimana wirid yang dilakukan setelah sholat Ya. Iya, lima waktu. Lima waktu. Ya, antum mungkin kalau saya sebutkan di sini tidak bisa menghafalnya, nanti bisa buka di Hisnul Muslim. Ya, atau yang sudah ada tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, doa dan wirid itu bisa antum buka di situ. Kalau tidak ada bisa uh, tanya pada teman yang punya atau antum bisa membelinya itu bisa dibaca. Di antaranya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilka ya'udus salam tabarakta ya dzal wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ketiga kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir atau juga ada lebih bacaan daripada itu maka yang sebenar apa asalkan ada sumbernya maka silahkan dan ada yang lebih daripada itu demikian Tepat kembali dari pesan singkat kita angkat Sebagaimanakah mengatasi istri yang mudah tersinggung dan berani hmm. mencaci maki suami? Dan yang kedua, bagaimanakah bunyi pelafalan talak bagi laki-laki ya, ya. dalam keadaan marah bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, Jazakallah ya, khair dan iya. mohon solusinya. Iya ya, memang sebuah musibah ya. Sebuah tanda-tanda kebahagiaan itu kata Nabi empat ya, istri yang baik ya, kemudian tetangga yang baik, kemudian rumah yang luas dan mobil yang yang tunggangan yang baik, kendaraan yang baik. Juga demikian beliau katakan ke tanda-tanda ketidak enakan itu adalah kalau sudah istri tidak baik, tetangga tidak baik ya. Di antaranya itu. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagaimana jalan keluarnya ya kita nasihati. Ya awal memang kita nasihati ya. Kita awal nasihat ya karena adilun nasihat, agama adalah nasihat. Nasihat dengan baik, doa dengan baik. Kalau kita masih mencintai istri kita, demikian. Kemudian kalau memang ya tidak memang tidak benar-benar bisa di, diperintah diatur kepada agama ya tidak bisa padahal Nabi bersabda lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha hadis sahih apabila aku seandainya aku disuruh agar seorang itu sujud kepada orang lain aku suruh wanita itu sujud kepada suaminya Nah kalau emang disuruh untuk kebaikan, disuruh sholat, disuruh untuk nutup auratnya, disuruh di barang untuk ngajak ngaji, semua menolak dan tetap berada pada pengingkaran, maka ini merupakan tanda-tanda tidak ketidakbaikan ya. Dan ini bisa kepada nusus ya. Dan nusus gak, gak dapat nafkah wanita seperti itu. Dan ya wanita sekarang gak dapat nafkah kan gak ada masalah bisa nentang. Itulah yang jadi masalah bagi wanita sekarang ya. Nah oleh karena itu nasihat dulu dengan baik. Kalau emang nasihat nggak bisa, sudah benar-benar sudah uh, apa namanya keterlaluan ya, dan kita khawatir di hadapan Allah menjadi tanggung jawab kita nanti, ya sudah jalan terakhir adalah tidak ada lagi kecuali at-tolak. Adapun kata talak seorang suami dan istri ada dua, ada dengan sore dan dengan dengan kina ya. Adapun dengan sore dengan jelas seperti saya talak kamu itu jelas. Sehingga kalau orang yang mengatakan itu jatuh talak ya. Kemudian yang kedua saya ceraikan kamu, ya, itu jelas. Atau ya mungkin apa mengatakan sudah sekarang aku bukan suamimu, ah, kamu bukan istriku, itu sudah merupakan jelas, Sorry. Adapun kina ya seperti seorang mengatakan sudah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Nah, ini kinayah ya. Dan kinayah ini ke, kembali kepada niatnya. Ya, kalau memang niatnya dia mengatakan mencerai istrinya, maka jatuh talak itu sehingga tidak boleh berhubungan. Dan tolak tolak ada sunni ada bid'i. Ya, tolak sunni maksudnya adalah tolak yang terjadi ya tidak boleh ketika haid. Itu nggak boleh. Ya, itu tolak bid'i namanya. Atau tolak yang terjadi pada masa suci kemudian habis dihubungi baru ditalak itu tidak boleh. Jadi haid ditunggu sudah suci baru itu terjadi talak. Gitu. Gak boleh ketika haid atau ketika suci terus dihubungi ya di tubuh itu pertama tolak, tolak bid'i yang pernah terjadi pada Ibnu Umar dan Ibnu Umar suruh kembali kepada istrinya sama Nabi Shallallahu wallahu alam. Taib kita angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon eh, kiat-kiat atau tips supaya uh, tetap beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah ya. dari Subang. Iya, ini pertanyaan yang sangat baik hal seperti ini ya. Senantiasa kita bertanya sesuatu yang menambah kepada kebaikan kita. Tentu saja ya, apa yang kita kaji dalam tasgatun nufus tidak lain kecuali agar kita menambah istiqomah kita ibadah kepada Allah. Meskipun yang namanya iman itu bertambah dan berkurang ya. Bertambah berkurang itu suatu hal yang yang manusiawi. Namun jangan biarkan kita ya terjerumus jauh ketika kita lalai. Maka, maka kita segeralah kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegera kalian kembali kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi. Dan pertama kita ya harus banyak itu menjaga dengan yang wajib ya supaya istiqomah menjaga yang wajib yang wajib harus kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan yang wajib sebagaimana Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma farat mimma faratu 'alaihi." ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah hambaku mendekatkan kepada diriku dengan sesuatu yang lebih atau yang paling aku cintai dibandingkan dengan yang wajib." Nah, bagaimana kita beristiqomah ibadah kepada Allah? Bagaimana kita menjaga yang sunnah sementara yang wajib kita lalaikan? Ya, dan ketahuilah kadang syaitan menjaga menggoda anak Adam itu dengan kebaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan." Ya, innahu lakum audu mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan khutwah bentuk tunggal, tapi bentuk jamak. Nah, karena apa? Karena ada sebagian orang sudah mengakui dia sholat malam menjaga, tapi subuhnya ketinggalan, subuhnya kehilangan subuh untuk berjamaah dan kesiangan karena sholat malam itu. Sampai-sampai ada sebagian salafus soleh dia me me menghukum dirinya dengan tidak tidur di tempat tidurnya tapi itu di lantai tidak beralas karena apa? Karena dia ketinggalan sholat subuh berjamaah itu pun apa sebabnya? Hanya sebabnya dia sholat malam. Nah ini oleh karena itu jagalah yang wajib ya jagalah yang wajib karena itu merupakan perkara yang paling dicintai Allah. Kemudian kata Allah senantiasa hambaku menambah dengan yang sunnah sampai aku mencintai dia dan kalau aku sudah mencintai dia, aku mendengar, pendengar, menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau dia minta aku aku berikan, kalau aku dia minta perlindungan aku lindungi. Nah, maka menjagalah jagalah yang yang wajib-wajib dulu ya sholat wajib birrul walidain semua karena apa karena yakin sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan dalam nah, apa namanya kitabnya Ad-Da'wah Dawa ya, Al-Jawabul Kafi ya, beliau mengatakan semua perbaik, perbuatan baik akan melahirkan perbuatan baik dan semua perbuatan dosa akan melahirkan perbuatan dosa kalau gak di stop demikian ya. Tapi kalau kita berusaha untuk menutup perbuatan dosa insya Allah akan melahirkan perbuatan baik karena ketika berhenti dari perbuatan dosa yaitu dengan tobat dengan istighfar artinya kita kembali kepada kebaikan dan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Dan kebaikan yang paling baik dan paling dicintai Allah dan bisa membawa kita kepada kebaikan yang lain yaitu istiqomah dalam beribadah adalah yang wajib birrul walidain, beribadah kepada Allah, jaga solat yang solat lima waktu. Insya Allah yang lain akan mendapatkan uh, porsi demikian. Allahu a'lam. Taip, uh, eh, mungkin tadi pertanyaan terakhir kita dan mungkin sebagai satu kesimpulan akhir tafadhol Ustaz. Ya. Baiklah ya dari apa yang kita bahas tadi ya uh, ternyata di dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas betapa banyak manfaat yang bisa kita ambil ya terutama di sisi pengakuan kita akan kekerian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan butuhnya kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musuh kita yang nyata yaitu syaitan. Ternyata syaitan pun juga ada dua macam tiga ya syaitan dari jenis jin, jenis, jin manusia dan juga dari jenis, jenis hewan. Kita minta perlindungan dari uh, musuh kita yaitu syaitan agar tidak membisikkan kepada kita uh, tentang perbuatan-perbuatan yang jelek sehingga kita ter terpengaruh dan terjerumus ke dalamnya Nah, demikian barangkali kesimpulan yang singkat uh, pada kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang mengakui akan kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Allah dan kita minta kepada Allah perlindungan agar kita diberikan ingat yaitu berzikir ketika kita terjerumus maka kita segera kembali kepada Allah.